di atas hidayah sunnah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menetapkan kita di atas sunnah ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo ahbab azakumullah, insyaallah pada malam ini saya akan membahas satu wasiat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang wasiat ini merupakan hasil dari sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh salah seorang penuntut ilmu ada seorang penuntut ilmu yang dia melontarkan sebuah pertanyaan yang intinya pertanyaan tersebut meminta wasiat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan wasiat ini ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika umur beliau 36 tahun. Artinya ini menunjukkan bahwasanya pada umur yang masih muda beliau sudah memiliki ilmu yang sangat banyak dan juga beliau menjadikan atau dijadikan rujukan oleh masyarakat dunia Islam ketika itu. Sehingga beberapa pertanyaan masuk dari berbagai belahan dunia kepada beliau. Ini menunjukkan keluasan ilmu Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Adapun wasiat ini dinamakan dengan wasiat as-sughra. Karena beliau memiliki dua wasiat, ada wasiat as-sughra, ada wasiat kubra. Wasiat sughra yang akan kita bahas ini, tentunya kita tidak akan membahas semuanya. Kita tidak akan bisa membahas semuanya karena wasiat ini panjang, ya. Butuh kepada tiga majelis atau empat majelis. Tapi yang jelas saya kata para ulama, ma la kullu, la jullu. Apa yang tidak bisa kita ambil semuanya, kita tidak tinggalkan semuanya. Kita ambil sedikit yang membuat faed, yang memberikan faedah kepada kita. Insya Allah itu mudah-mudahan manfaat buat buat diri kita semuanya. Karena wasiat ini fil pada hakikatnya wasiat ini merupakan wasiat yang sangat agung sekali yang dibutuhkan oleh setiap orang, setiap zaman dan setiap tempat. Dan ini merupakan wasiat yang sangat agung dari seorang alim, dari seorang syekh yang sangat agung pula. Saya akan membacakan uh, teks pertanyaan yang akan dilontarkan dan itu menjadi inti dari wasiat tersebut. Soal Abil Qasim Al-Qasim bin Yusuf bin Muhammad al tujibi al sabti يتفضل سيدنا الشيخ الفقيه الإمام الفاضل العالم بقية السلف قدوة الخلف المبدع المغرب المعرب المفصح أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية أبقى الله علينا بركته بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث وكذلك في غيره من العلوم الشرعية وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات ويبين لي أرجح المكاسب كل ذلك على قصد الإيماء والاختصار والله تعالى يحفظه والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته Abdul Qasim Al-Qasim At-Tujibi As-Sabti beliau bertanya kepada Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan bi an yusini setelah beliau memuji yang memuji Syekhul Islam dengan pujian-pujian yang sangat banyak sekali. Beliau kemudian mengatakan, saya berharap engkau ini memberikan saya wasiat. Yang wasiat tersebut akan memberikan saya kebaikan di dunia dan akhirat. Saya berharap engkau memberikan wasiat kepada saya yang wasiat tersebut dapat memberikan kebaikan di dunia dan akhirat saya wa إلى كتاب يكون عليه alaihi في علم الحديث dan kalau bisa engkau tunjuki aku satu kitab atau beberapa kitab yang bisa aku pelajari dalam ilmu hadis dan ilmu-ilmu syariah yang lain. Kemudian tunjuki aku juga tentang apa? Tentang seutama-utama amal soleh setelah yang wajib. Jadi beliau meminta wasiat yang pertama, wasiat yang membuat maslahat bagi dunia dan akhirat dia. Yang kedua, meminta petunjuk tentang kitab apa yang bagus untuk dipelajari dalam ilmu hadis, juga ilmu-ilmu agama. Kemudian yang ketiga, beliau meminta petunjuk tentang amalan-amalan apa yang utama setelah amal-amal yang wajib. Kemudian yang keempat, beliau meminta petunjuk tentang pekerjaan apa yang utama yang mesti dilakukan oleh seorang muslim. Dan itu semua saya minta dijawab dengan ringkas. Saya minta dijawab dengan dengan ringkas. Di pertanyaan yang sangat banyak, empat pertanyaan. Ya, beliau meminta wasiat ini dan hakikat ya pada hakikatnya wasiat ini ringkas, sebenarnya ringkas. Cuman kalau kita jabarkan satu persatu, masya Allah sampai empat majlis atau lima majlis. Ini wasiat atau karangan Syaikhul Islam yang paling ringkas, insya Allah. Yang paling yang paling ringkas dan paling mudah difahami. Kemudian dijawab oleh beliau. Sebelum saya men, apa namanya membacakan jawabannya, dari sini dari soal atau pertanyaan yang ditanyakan oleh penuntut ilmu tadi kepada Syekhul Islam Utsaimin rahimahullah ini menunjukkan bahwasannya apa? Menunjukkan bahwasannya soal yang baik itu akan memberikan manfaat yang sangat besar buat diri seseorang muslim baik juga itu buat masyarakat sekitarnya juga. Artinya di sini terdapat petunjuk bahwasanya seorang penuntut ilmu seorang penuntut ilmu ketika dia melontarkan sebuah pertanyaan, dia harus melontarkannya dengan baik. Dengan baik di sini artinya apa? Dengan baik di sini pertanyaannya yaitu yang bermanfaat. Yang pertama, sebelum dia melontarkan pertanyaan, niatnya dahulu. Apa maksud dari pertanyaannya dia? Apakah pertanyaan itu dia tujukan untuk semata-mata menunjukkan kepintarannya dia atau pertanyaan itu untuk menunjukkan kehebatan dia dalam majelis? Atau pertanyaan itu untuk membuat gurunya terdiam, tidak bisa menjawab? Atau pertanyaan tersebut untuk apa? Untuk menyudutkan kelompok tertentu dan lain sebagainya yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi seorang penuntut ilmu ketika dia melontarkan sebuah pertanyaan, maka sebelum dia melontarkan pertanyaan, dia harus pertama kali melihat dahulu apa yang mau saya tanyakan. Kemudian yang kedua, pertanyaannya harus mengandung manfaat baik untuk dirinya maupun untuk gurunya ataupun untuk para hadirin di majelis. Dan ini merupakan uh, apa namanya petunjuk para salafus saleh. Makanya kata Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau mengatakan kanu yarawna as-su'al al-hasan yazidu fi aqli rajul para ulama dahulu itu menganggap bahwasanya soal yang baik itu menunjukkan akal dan kepintaran seseorang. Soal yang baik itu menunjukkan kepintaran seseorang. Kalau seorang ada yang bertanya main-main atau ingin mengetes atau ingin apa membanggakan dirinya dia di dalam majelis ya membuat atau namanya menunjukkan bahwa dia itu hebat dalam majelis maka ketahuilah bahwasanya ini ada orang bodoh. Kemudian Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullah beliau mengatakan bahwasannya anna su'al al hasan nisful il. Soal yang baik itu merupakan setengah dari ilmu. Soal yang baik itu merupakan setengah dari ilmu. Kok bisa setengah dari ilmu? Imam At-Tufi, Imam At-Tufi rahimahullah, beliau menjelaskan kenapa setengah Kenapa setengah? Pertanyaan yang baik itu merupakan setengah ilmu. Kata beliau bahwasannya soal jawab itu merupakan sebab kita mendapatkan ilmu. Ada soal, ada jawab, itu merupakan sebab mendapatkan ilmu. Jadi maksudnya sebab setengah dari ilmu itu adalah apa? Sebab untuk mendapatkan ilmu. Adanya soal itu setengah dari ilmu. Jawaban setengah dari ilmu. Itu maksud dari perkataan Ibnu Hajar setengah dari ilmu artinya sebab untuk mendapatkan ilmu. Kemudian ayolah bapak azakumullah dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ammal wasiyatu fama a'lamu wasiyatan anfa'a min wasiyatillahi wa rasulihi liman aqalaha wattaba'aha. Kata beliau Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan Alhamdulillah, rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Adapun wasiat yang engkau minta, wasiat yang engkau minta Aku tidak mengetahui wasiat yang paling agung, wasiat yang paling utama dibandingkan wasiat Allah dan Rasulnya. Kata beliau, ya, engkau tadi meminta wasiat kepadaku. Sekarang aku ingin memberikan engkau wasiat yang utama. Tapi aku tidak mengetahui wasiat yang utama itu melainkan wasiat Allah dan Rasulnya. nya Wasiat Allah dan Rasulnya. Tapi wasiat Allah dan Rasulnya ini berlaku bagi orang-orang yang mau berpikir dan yang mau mengikuti wasiat tersebut. Ingat ayolah bab azabullah. Wasiat Allah dan Rasulnya, syariat Allah dan Rasulnya itu semuanya bermanfaat buat siapa? Buat orang-orang yang berakal dan berpikir dan juga yang mengikuti wasiat tersebut. Adapun orang yang tidak mau menggunakan akalnya, tidak mau menggunakan pikirannya, dan juga tidak mau mengikuti wasiat tersebut, tidak mau melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, maka wasiat tersebut tidak akan manfaat selama-lamanya dalam kehidupan dia. Makanya antum bisa lihat kalau antum buka Al-Quran, antum buka Al-Quran, antum bisa lihat akhir-akhir ayat Allah selalu mengucapkan la'allakum tatafakkarun agar kalian berpikir, la'allakum ta'ilun agar kalian berakal. Ibratul liulil albab. Ini kisah-kisah Al-Quran ini sebagai ibrah pelajaran buat siapa? Orang-orang yang berakal. Karena mereka lah yang mampu untuk menyerap wasiat Allah dan Rasulnya. Kalau orang yang tidak menggunakan akalnya, balik orang bodoh, atau orang yang berakal, tapi dia tidak mau menggunakan akalnya untuk mencerna ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan perintah Nabi-Nya, dan juga tidak mau mengikuti, maka ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi tidak akan bermanfaat untuk orang yang seperti ini. Makanya Syaikhul Islam itu mengatakan apa? Liman aqalaha wattaba'aha. Bagi orang yang mau berpikir dan bagi orang yang mau mengikuti. Kita mau berpikir tapi tidak mau mengikuti, tidak akan bermanfaat sama sekali. Ayat-ayat yang sangat banyak yang memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah umpamanya. Tapi orang tersebut hanya biasa saja, tidak mau memikirkan, tidak mau mengamalkan, tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi makanya ajaran agama ini, ajaran Islam ini itu bermanfaat buat siapa? Buat orang-orang yang mau berpikir dan orang-orang yang mau mengikuti wasiat tersebut. Kemudian qala ta'ala Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Allah berfirman dan kami telah wasiatkan kepada umat-umat sebelum kalian dan juga kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini itu yang dimaksudkan oleh Syaikhul Islam Utsaimin rahimahullah sebagai wasiat Allah. Yaitu apa? Wasiat tentang takwa. Wasiat tentang takwa adalah wasiat Allah yang pertama dan juga wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi wasiat takwa ini akan bermanfaat buat siapa? Buat orang yang mau berpikir, buat orang yang mau mengikuti wasiat tersebut, melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Lain dengan orang yang mendengarkan kalimat takwa, setiap Jumat, setiap khutbah ada wasiat tentang takwa. Tapi seakan-akan wasiat tersebut lewat saja depan matanya, depan hidungnya. Tidak dia laksanakan sama sekali. Hidupnya penuh dengan dosa dan maksiat. Salatnya tidak sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wudhunya apalagi, apalagi ibadah-ibadah yang lain. Bagaimana sholat itu dikatakan bertakwa? Jadi wasiat takwa itu akan bermanfaat bagi orang yang betul-betul memahami, betul-betul melaksanakan. Tentunya dengan menuntut ilmu syar'i agar kita dapat melakukannya dengan baik sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ayolah bapak Allah Subhanahu Wa Taala mewasiatkan kepada umat-umat sebelum kita dan juga kepada kita umat Nabi Muhammad SAW yaitu dengan takwa. Itu artinya bahwasannya wasiat takwa merupakan wasiat yang sangat agung dan sangat mencakup segala urusan dunia dan akhirat kita. Tidak mungkin, ayolah Bapak Azakumullah, tidak mungkin Allah memberikan wasiat kepada kita dengan wasiat yang sepele. Tidak mungkin kita tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada kita, wasiat yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak mungkin. Allah telah mewasiatkan umat sebelum kita dan juga kita. Ini menunjukkan bahwasanya wasiat takwa merupakan seagung-agung wasiat. Dan keutamaan takwa sangat banyak sekali ya Bapak Sebelum kita membahas tentang keutamaan takwa, kita mungkin ada baiknya kita mengetahui apa itu takwa. Kita sering mendengar takwa, takwa, takwa. Khatib wasiatkan diri khatib dan juga jamaah hadir untuk bertakwa kepada Allah. Mungkin khotibnya sendiri nggak tahu tentang masalah takwa. Apa itu takwa? Apa definisi takwa? Sehingga kalau kita tahu definisi takwa, maka kita bisa melaksanakan apa itu takwa dalam kehidupan kita sehari-hari. Takwa, kata seorang ulama yang bernama Talak bin Habib, beliau mengatakan, "Anta'mal bi ta'atillahi 'ala nurin min Allah, tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'siyat Allah 'ala nurin min Allah, takhafu iqab Allah." Takwa yaitu engkau mengamalkan amal-amal saleh atas dasar cahaya dari Allah karena mengharapkan pahala dari Allah. Dan engkau meninggalkan maksiat kedurhakaan kepada Allah atas dasar cahaya dari Allah karena takut akan azab Allah. Jadi takwa itu artinya fi'lul awamir wajtinabun nawahid. Takwa itu adalah melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Tapi semua itu butuh kepada ilmu. Di sini disebutkan ala nurin minallah. Di atas dasar cahaya Allah. Apa? Ilmu. Sebagaimana kata Imam Waqi kepada Imam Syafi'i, "Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda li 'asi." Dan Imam Waqi mengabarkan kepadaku bahwasanya ilmu Allah itu adalah cahaya. Ilmu itu merupakan cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Artinya di sini kita beramal atas dasar ilmu bukan sembarangan kita mengamalkan amal soleh yang penting soleh yang penting amalan baik. Bukan. Takwa itu kita beramal amal soleh dengan atas dasar ilmu. Ilmu. Kita meninggalkan maksiat juga ada ilmunya. Kok bisa ada ilmunya? Iya. Karena sebatas meninggalkan maksiat Begitu saja, tanpa ada niatan dalam hati kita, kita tidak akan diganjar sama sekali. untuk kepada ilmu. Sehingga apa? Kita niatkan dalam hati kita untuk meninggalkan maksiat ini karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahkan akan diberikan ganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillahi awwadahu khairan min." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah pasti akan mengganti dengan yang lebih baik. Jadi meninggalkan maksiat pun butuh kepada ilmu. Kenapa? Artinya kita meninggalkan maksiat tujuannya untuk apa? Kita agar terhindar dari azab Allah. Bukan sekedar meninggalkan begitu saja. Tapi karena kita takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya sebagian ulama ja'ala bainaka wa baina iqabillahi wiqaya taqi taqihi minhu engkau menjadikan antara dirimu dengan azab Allah itu satu benteng yang sangat kokoh satu benteng yang sangat kokoh yang benteng tersebut akan melindungi engkau dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa ya azab? Dengan melaksanakan amal-amal saleh dan meninggalkan maksiat, dosa dan maksiat. Ini takwa yolah ya Bapak semua. Kalau kita sudah tahu definisi takwa, maka kita bisa melakukan ketakwaan, yaitu kita melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah sesuai dengan ilmu syar'i yang kita pelajari, yang sesuai dengan contoh Nabi SAW, kemudian kita meninggalkan maksiat karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita takut azab Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan pahala ketika kita mengerjakan ketaatan, kita meninggalkan maksiat karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa ya Bapak Allah, dia tidak akan merugi dunia akhirat. Justru dia akan apa? Justru dia akan sukses dunia akhirat. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Inna Allah ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan yang berbuat baik. Ma'iyah di sini ma'iyah khasah, kebersamaan yang khusus. Artinya Allah selalu menjaga dia, Allah selalu melindungi dia. Dimanapun dia berada, Allah selalu melindungi dia. Apabila dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dalam ayat yang lain, yang mungkin antum sudah hafal ayat ini. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan apa? Diberikan jalan keluar dari segala macam problematik hidup yang dia hadapi. Problematika apapun yang dia hadapi, kalau dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik buat dia. Bukan hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dan Allah akan berikan dia rizki dari arah yang tidak dia duga-duga. Banyak di antara kita yang mengeluhkan tentang problematika hidup yang dia hadapi. Pusing, Pikirin berbagai macam masalah datang bertubi-tubi kepada dia. Satu masalah belum selesai, datang lagi masalah yang lain. Solusinya gampang, satu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan berikan kita jalan yang keluar, jalan keluar dari segala macam masalah yang kita hadapi. Kita mengeluhkan rezeki Allah yang syarat kepada kita. Itu mungkin akibat maksiat yang kita jalan yang kita lakukan. Bertakwa kepada Allah, tinggalkan maksiat, kemudian Allah akan berikan kita rezeki kepada kita. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Ayolah ya Bapak Azakumullah. Dimudahkan segala urusannya. Ini janji Allah. Janji Allah, Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisihi janji beliau. Janji Allah Subhanahu wa taala tidak akan. Pasti Allah akan menepati janjinya. Tapi syaratnya harus dipenuhi, yaitu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita akan jadi mudah. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya dan Allah besarkan ganjarannya. Dihapuskan dosa-dosa kita ya Allah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak yang lain. Ayolah Bapak azab Allah. Bahkan surga Allah. Surga Allah Allah siapkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan bersegeralah kalian menuju surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Disiapkan untuk siapa? untuk orang-orang yang bertakwa uiddat lil muttaqin karenanya ya Allah takwa ini sangat penting dalam kehidupan kita oh mungkin dalam hati kita ah ini takwa lagi takwa lagi Jumat saya dengar takwa pengajian dengar takwa kemudian ceramah kultum dengar takwa lagi ayo ya ahbab azakumullah ilmu agama ini nggak ada istilahnya membuat bosan beda dengan ilmu dunia ilmu dunia ya dibahas sekali dua kali tiga kali bosen kita tapi ilmu akhirat ilmu agama harus dibaca berulang kali harus dibahas berulang kali kenapa karena setiap pembahasan itu akan menambah iman kita kalau seumpama ada yang hadir bosen dia ah tauhid lagi tauhid lagi takwa lagi takwa lagi sholat lagi sholat lagi udah apal saya mah maka orang ini tidak bermanfaat ilmunya tidak mengambil manfaat dari ilmunya sama sekali. Ayolah Bapak Azabullah. Jadi ilmu agama ini harus berulang. Kenapa? Karena majlis ilmu ini majlis penyubur iman. Malaikat hadir mengepakkan sayapnya. humul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah kata Nabi SAW. Diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala majlis ilmu. Sehingga ketika keluar dari majlis ilmu tambah imannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ilmu itu apa? Meresap dalam hati seorang. Makanya ayol ya bapak azakumullah, pembahasan ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Banyak orang yang mengaku takwa, takwa, takwa dengan wasiat takwa, tapi dia sendiri tidak bertakwa kepada Allah. Maksiat jalan terus, amal ketaatan juga masih malas-malasan. Padahal untuk ilmu sudah lama. Sudah kenal agama ini sudah lama, belajar sudah lama, tapi sholatnya masih begitu-begitu aja. Wudhunya masih begitu-begitu aja, tidak ada yang berubah sama sekali dalam hidupnya dia. Ini orang tidak mengambil manfaat sama sekali dari ilmu yang disampaikan. Karena kita mesti ada perubahan ayolah Bapak sok dalam kehidupan kita. Hari ini mesti lebih baik dari kemarin. Hari esok mesti lebih baik dari hari sekarang. Bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayolah Bapak Astagfirullah. Kita lanjutkan. ووصى Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan wasiat takwa ini kepada siapa? Mu'adzan lama ba'athahu ilal Yaman. Mewasiatkan kepada sahabat Mu'ad ketika beliau mengutus sahabat Mu'ad ke Yaman. Antum bisa lihat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat takwa ini kepada salah seorang sahabat yang utama, yaitu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an itu merupakan salah seorang ulamanya sahabat. Tapi Nabi SAW tetap mewasiatkan kepada Mu'ad apa? Takwa. Bayangin tuh. Ini yang udah kapasitasnya ulama. Kita yang kapasitasnya bukan ulama, masih orang awam, gak bisa apa-apa. Baca Quran aja masih gak benar. Hadir majlis, ya takwa lagi, takwa lagi nih si Ustadz. Kesel. Ini sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Pinternya Masya Allah. A'lamun nasi bihalali, bihalalillahi wa harami Mu'ad bin Jabal. Kata Nabi SAW. Manusia yang paling tahu tentang halal dan haram itu sahabatku Mu'ad bin Jabal. Bayangin Ini Nabi, pujian dari Nabi. Rekomendasi dari Nabi. Kita rekomendasi dari siapa Pak? Karena rekomendasi kita. Kok berani-beraninya kita mengatakan tauhid lagi, sholat lagi, zakat lagi. Yang lain dong Ustaz politik ke, ekonomi ke. Pasti yang begini-beginian. Ini terkadang apa? Terbit dalam hati kita. Ya Allah, Bapak Allah. Terbit dalam dalam hati kita. Ini menunjukkan hati kita sakit. Hati kita ini sakit. Ini Nabi SAW mewasiatkan kepada sahabat, sahabat Mu'ad radiyallahu anhu. Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, ittaqillaha haitsuma kunta wa khaliqin nasa bi wahai Mu'ad bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada dan iringilah perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan baik niscaya perbuatan baik akan menghapuskan perbuatan jelek tersebut wa khaliqin nasa bi hasan dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Itu bisa lihat hadis ini mungkin antum sudah hafal luar kepala. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamfuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sebagian wasiat ini menjelaskan tentang hadis ini kepada Muaz. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada Antum bisa lihat di sini. Dilanjutkan. Wa kana Mu'ad radhiyallahu anhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam bimanzilatin aliyatin fa innahu qala lahu ya Mu'ad wallahi inni la uhibbuka. Sekarang Syaikhul Islam Utsaimin rahimahullah ingin menunjukkan kepada kita keutamaan Mu'ad terlebih dahulu. Antum bisa lihat Mu'ad yang memiliki keutamaan yang sangat banyak tetap saja dinasehati oleh Nabi apa? Takwa. Mu'az ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW pernah terang-terangan mengatakan kepada sahabat Mu'az, Wahai Mu'az, Wallahi inni lauhibbuka. Demi Allah, aku sungguh mencintaimu. Karena Allah. Kita pernah nggak dapat omongan gitu dari Nabi? Ada, nggak pernah sama sekali. Walau dalam mimpi. Dalam mimpi aja enggak. Tidak pernah sama sekali. Ini mu'asasan. Wallahi inilah buka. Sungguh aku mencintai wahai Mu'ad. Fala tad'anna wa kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jangan sekali-kali engkau tinggalkan setiap selesai salat engkau ucapkan doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah tolonglah aku untuk selalu mengingatmu untuk selalu mensyukuri nikmatmu. Untuk selalu memperbagus ibadah kepadamu. Doa yang sangat agung. Ayolah Bapak Allah. Sebagian ulama mengatakan ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan apa? Kiat untuk mendapatkan cinta Nabi, yaitu kita tidak meninggalkan doa ini setiap selesai sholat. Mungkin sebagian antum baru tahu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati membaca doa ini setiap selesai sholat dengan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah akan mengundang cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Karena Nabi SAW mengkaitkan doa ini dengan apa? Dengan rasa cinta beliau kepada Mu'ad. Wallahi inni lauhibbuka, sungguh aku mencintaimu. Jangan sekali-kali engkau tinggalkan. Ini menunjukkan apa? Cinta beliau bergantung pada ini. Kemudian Nabi SAW juga pernah membonceng Mu'ad di atas keledai. Ini menunjukkan apa? khususan sahabat Mu'ad. Gak semua sahabat pernah digonceng sama Nabi. Ayolah bang. Antum kalau digonceng sama ustad, ya biasa. Ini digonceng sama Nabi. Ayolah bang, zakumullah. Gak semua sahabat, gak semua sahabat. Antum kalau ada umpamanya Syekh Utsaimin yang masih hidup umpamanya atau Syekh Abdul Muhsin Al Abbad salah satu syekh yang terkenal di Madinah umpamanya datang ke Indonesia kemudian apa ngajak kita duduk bareng satu mobil kita senang sekali saya duduk sama syekh ini yang apa ngajak bonceng itu siapa Nabi Muhammad SAW ini menunjukkan keutamaan sahabat Mu'ad sahabat Mu'ad digonceng kemudian diberikan wasiat yang khusus bayangin wasiat khusus Nabi mengatakan apa? Kepada sahabat Mu'ad. Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi ala al-abid wa ma haqqul abid ala Allah? Kala Allah wa Rasul wa alam. Kala haqqullahi ala al-ibad أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا يا رسول الله أفلا أبشر به الناس Qala la la tubashshirhum fayattakinu. Lihat bagaimana sahabat Mu'ad ketika digonceng sama Nabi SAW diberikan ilmu yang khusus. Ilmu khusus buat sahabat Mu'ad. Bayangin. Yaitu apa? Wahai Mu'ad, apakah engkau tahu hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah? Kata sahabat Mu'ad, saya nggak tahu. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian kata Nabi SAW, hak Allah atas hambanya, yaitu agar hamba semuanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Sedangkan hak hamba atas Allah adalah Allah berjanji tidak akan mengazab seorang hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Muad mendengarkan kabar gembira ini. Ini kabar gembira ini. Ya. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak melakukan perbuatan syirik. Kabar gembira, Masya Allah. Kemudian kata sahabat Mu'adzabah, Ya Rasulullah, apa ubasyiru bihin Wahai Rasulullah, tidak bolehkah aku menyebarkannya kepada manusia? Ini kabar gembira, wahai Rasulullah. Aku akan sebarkan kepada manusia. Apa kata Nabi? La, La tubashirhum fayattakilu. Jangan kamu berikan kabar gembira ini kepada manusia. Kenapa? Karena mereka nanti akan bersantai-santai. Kenapa kok santai-santai? Karena apa? Oh, yang penting kan kita ninggalin syirik aja. Gak bakal apa? Gak bakal diadab sama Allah. Yang penting hidup saya gak syirik udah. Mau maksiat yang lain. Gak masalah. Ya, yang penting hidup saya tidak berbuat syirik. Kenapa? Karena dalam hadis ini apa? Allah tidak akan mengadap orang yang tidak menyekutukan Allah. Kalau dikasih tahu kepada manusia, oh berarti Allah tidak akan mengadap orang yang tidak menyekutukan. Selama saya tidak berbuat syirik, maka Allah tidak akan mengadap saya. Jadi bebas dong ngerokok, minum khamar, berzina dan lain sebagainya. Makanya kata Nabi apa? La tubasyiruhum fayattakin. Nanti mereka nyantai-nyantai. Orang yang bodoh pasti akan beranggapan seperti itu. Tapi kalau orangnya pintar, oh enggak. Tidak seperti itu. Kita harus mentauhidkan Allah. Konsekuensi dari tauhid adalah kita mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Itu konsekuensi tauhid kita. Gitu. Jadi nggak bisa kita apa? Nggak bisa sembarangan kita bersandar pada hadis ini. Makanya Nabi takut apa? Jangan disebarkan. Karena takut apa? Manusia nanti bakal nyantai semua, nggak bakal beramal semua. Akhirnya tetap hadis ini disampaikan oleh sahabat Mu'ad. Kenapa? Karena tuba. karena takut dosa. Takut dosa. Dosa apa? Dosa menyembunyikan ilmu. Itu pun dikasih tahunya ketika mau wafat. Beberapa hari lagi mau wafat, sahabat Mu'ad ngomong kepada sahabat yang lain. Kepada tabiin. Itu bisa bayangin. Ilmu khusus. Dipendem sama Mu'ad bin Jabal sampai detik-detik menjelang wafatnya beliau. Ini bagaimana utamanya beliau. Tapi tetap saja Nabi SAW mewasiatkan apa? Takwa. Ini menunjukkan wasiat takwa merupakan wasiat yang sangat mencakup segala urusan kehidupan dunia dan akhirat kita. Waruya fihi dan juga dikabarkan tentang utama sahabat Mu'ad annahu a'lamul ummati bil halal wal haram. Bahwasanya sahabat Mu'ad itu paling tahu tentang yang halal dan yang haram. Karena nggak semua sahabat itu ulama, Pak. Nggak semua sahabat itu ulama. Sebagian sahabat saja yang jadi ulama betul-betul. Betul, mereka dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sahabat. Wa kullan wa'adallahu husna. Semua mereka dijanjikan kebaikan yaitu apa? Surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian mereka yang jadi ulama. Seperti siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an dan masih banyak yang lain ulama-ulama sahabat. Jadi tidak semua sahabat menjadi ulama seperti itu. Dan Mu'ad bin Jabal itu salah seorang ulama sahabat. Beliau masih muda. Masih sangat muda. Umur 18 tahun, 19 tahun sudah apa? Memberikan fatwa. Kamu bisa bayangin. 18 tahun, 19 tahun memberikan fatwa. Wafatnya di usia muda. Nabi SAW sudah utus beliau di usia muda kemana ke Yaman untuk mendakwahkan kepada orang-orang ahlu kitab dakwah Islam ini. Atau bisa bayangin ayolah Bapak Zakumullah. Dan Nabi tidak pernah mengutus sembarang orang. Tak pernah. Ya orangnya gak mumpuni diutus. Enggak, tidak seperti sekarang. Gak mumpuni diutus. Yang mumpuni betul-betul. Nabi SAW tahu kapasitas sahabatnya. Siapa itu sahabat mual? Sehingga Nabi SAW utus beliau ke Yaman. Untuk mendakwakan kepada siapa? Ahli kitab. Ahli kitab ini orang apa? Orang pintar ahli kitab ini. Orang Yahudi dan Nasrani ketika itu orang pintar. Hafal kitab. Taurat Injil mereka hafal. Diutus siapa? Sahabat Mu'ad yang pintar juga. Ini menunjukkan keutamaan sahabat sahabat Mu'ad radhiyallahu anhu. Kemudian ya, sebagian sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud ada yang menyerupakan sahabat Mu'ad dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bayangin, sahabat Mu'ad diserupakan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية فعلم أنها جامعة kalau mau kita lihat keutamaan-keutamaan beliau yang sangat banyak tadi, ya, pujian Nabi, pujian para sahabat. Tapi di sini Nabi tetap mewasiatkan apa? Tentang takwa kepada Allah. Maka diketahui bahwasannya wasiat tersebut merupakan wasiat yang sangat mencakup kehidupan dunia dan akhirat seseorang. Kalau orang udah zaman dahulu ayolah bapak zakumullah. Ya, zaman dahulu semuanya para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin, ulama yang empat, imam yang empat. Ketika dibilang ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, langsung tunduk, duduk, nangis. Bayangin Kenapa? Mereka mengetahui bahwasanya ini wasiat yang sangat agung. Tapi kalau kita ittaqillah, cengengesan. Cengengesan. Ittaqillah sambil merokok. Itakilah sambil jelalatan ke sana kemari matanya dan lain sebagainya. Kayaknya wasiat itu nggak ada tempat dalam hati kita sedikit pun. Zaman dahulu para ulama yang tinggi imannya, yulah ya bapak Rasulullah, itakilah bertakwa kamu kepada Allah, langsung menjatuhkan dirinya ke bawah. Langsung jatuh tunduk dia. Besarnya wasiat. Kan ini wasiat Allah. Wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tidak mampu memikul? Ayolah Bapak Zakumullah. itakilah bertakwalah kamu kepada Allah SWT. Kok sekarang luasan ini dibikin main, dibuat main. Jadi ya, buat dibuat main. Ini apa namanya? Saya dengar sendiri gitu, dibuat main. Eh, itakilah itakilah Hehehe, ketawa-ketawa. Begitu. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sambil ketawa-ketawa. Ini menunjukkan apa? Generasi kita udah beda. Ya, jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, jauh dari petunjuk Nabi SAW. Makanya kita apa? Sering-sering kita bermajelis ilmu. Agar apa? Menambahkan iman kita terus, tambah iman kita, tambah iman kita, tambah iman kita. Dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat kita dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi Itu hidup kita akan tenang selama-lamanya insyaallah. Wa hiya kadzalik liman aqalaha ma annaha tafsirul wasiyatul qur'aniyah. Dan wasiat ini merupakan wasiat yang sangat mencakup kebahagiaan dunia, kebaikan dunia dan akhirat bagi siapa? Lagi-lagi bagi orang yang mau ber berpikir. Yang dipakai, Pak. Kita diberikan apa? Kita ini diberikan akal pikiran oleh Allah SWT untuk berpikir, mencerna apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW, apa yang datang dari syariat kebanyakan dari kita yolah ya bapak dalam beragama ini nggak dipakai akalnya. Sebenarnya saya salah kalau nunjuk akal di sini salah. Mestinya di sini akal. Karena kata para ulama, menurut pendapat yang kuat, akal itu tempatnya di hati, bukan di sini. Di sini otak, akal itu di sini. Ini yang kuat dari pendapat ulama. Ya akal itu, akal manusia itu di mana? Di hati. Itu bisa lihat. Ya, banyak orang kalau masalah agama, mereka sembarangan ngambilnya. Yang penting ada titel ustadz. Yang penting ada titel kiai. Gak ngurus mau gimana, yang penting itu kiai. Tapi kalau dalam ilmu dunia, gak mau. Ada nggak orang ya yang berobat sakit jantung ke spesialis anak ada nggak? Gak ada. Tidak ada sama sekali. Kita sakit jantung nih. Saya pengen diobati sama dokter spesialis anak. Gak mau saya spesialis jantung. Kita kalau tanyakan, kita pasti akan ngomong kepada dia apa? Oh ini orang gak waras. Nah begitu juga kita katakan kepada orang yang sembarang ngambil ilmu. Gak waras dia. Kenapa? Karena ilmu itu untuk obat apa? Penyakit hati. Biar akal kita benar. Ketika kita sembarangan ngambilnya asal comot sana, comot sini. Apa kata kiai, apa kata ustaz, gak ngeliat dalilnya sama sekali. Kemudian dilaksanakan, sesat nih orang. Makanya yolah ya bapak hazakumullah, jangan sampai kita seperti itu. Ilmu pun apa? Ada aturannya, aturan mainnya, apalagi ilmu agama. Berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan main ayolah ya bapak. bukan main-main ayolah ya bapak hazakumullah. Sama seperti kita datang ke dokter. Gak main-main kita. Begitu juga apa? Begitu juga para ulama, para guru yang mengajarkan agama. Mereka adalah apa? Oh, tabib. Tabib penyakit apa? Penyakit hati. Karena banyak manusia yang badannya sehat tapi hatinya sakit. Banyak manusia yang badannya kuat tapi hatinya sakit. Agar subuh berkumandang, susah untuk bangun. Agar subuh berkumandang, susah untuk bergerak dari kursi kerjanya, tempat kerjanya. Susah. Untuk melangkahkan kaki ke masjid itu rasanya susah. Tapi untuk lari 10 kilo, 20 kilo kuat ya tiap minggu. Jogging. Tapi untuk ke masjid dan cuma berapa meter dari rumahnya. Masya Allah malesnya. Gak kuat melangkah kaki itu. Wah kayaknya. Ini apa? Hatinya sakit. Hatinya sakit. Badannya sehat betul. Bahkan mungkin apa? Dia punya badan kuat, six pack umpamanya yang laki-laki, hebat. Ya. Tiap hari angkat barbel 20 kilo, 30 kilo, lari 50 kilo, push up 100 kali. Tapi ngelangkahin kaki ke masjid yang cuma 100 meter, 200 meter dari rumahnya nggak mampu dia. Ini bukan badannya yang bermasalah tapi apa? Hatinya. Karena hati yang menjadi apa? Penggerak anggota badan kita untuk apa? Melaksanakan amal-amal kebaikan. Hati pun yang menjadikan penggerak, motor penggerak seluruh anggota badan kita untuk melakukan amal-amal maksiat. Ayolah Bapak Azakmu. Hati-hati ayolah Bapak Azakmu. Karena hati merupakan raja dari seluruh anggota badan. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Fa'in salahat salaha iru amali. Wa in fasadat fasada iru amali. Apabila hatinya baik, maka seluruh amalnya baik. Seluruh anggota tubuhnya baik. Apabila hatinya jelek, maka seluruh anggota tubuhnya jelek. Makanya, ya, setiap pagi hati itu berkata kepada siapa? Berkata uh, semua anggota tubuh ini berkata kepada hati, wahai hati, engkau raja, hati-hati. Ini saya lewatkan dengan makna. Ini hadis Nabi SAW. Saya lewatkan dengan makna. Saya nggak hafal teksnya. Hati-hati, katanya. Kenapa? Karena kebaikan kami tergantung dengan kebaikan kamu. Keburukan kami tergantung dengan keburukan kamu. Jadi kalau hatinya jelek, semua anggota tubuhnya jelek. Hatinya baik, semuanya akan baik. Karena hati sebagai motor penggerak, raja bagi anggota tubuh yang lain. Dan takwa tempatnya di mana? Di hati. Takwa itu tempatnya di hati. Sudah masuk isyak. Lima menit lagi. Ya. Takwa itu tempatnya di hati. Sehingga butuh kita untuk apa? Untuk membenarkan hati kita, memperbaiki hati kita. Saya dan antum sama. Bukan saya berarti ngomong begini paling baik hatinya enggak. Saya dan antum sama. Berusaha untuk memperbaiki hati kita agar hati kita bersih, jernih. Karena nanti di hari kiamat, ya ahbab Allah tidak akan diterima kecuali siapa? Kecuali yang datang dengan hati yang selamat illa man atallaha biqalbin salim yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak ya bapak ahbabakumullah harta yang kita kumpulkan anak-anak yang selama ini jadi pemata hati kita kita banggakan oh dia sukses dia ini dia ini dan lain sebagainya nggak ada manfaatnya sama sekali tidak bisa menolong kita ya bapak ahbabakumullah Sepintar apapun anak kita, sehebat apapun anak kita, pada hari kiamat dia tidak akan datang menolong kita. Tidak akan. Semuanya ya, semuanya ada perkara yang memberatkan bagi diri mereka masing-masing. Tidak ada ibu yang memikirkan anak mereka lagi, nggak ada. Nggak ada bapak yang memikirkan anak. Mana anak saya? Nggak ada sama sekali. Semuanya sibuk memikirkan dirinya sendiri. Kecuali siapa? Kecuali yang datang kepada Allah dengan siapa? Dengan hati yang selamat, hati yang bersih Makanya butuh pembahasan takwa ini kepada Allah SWT. Kenapa? Karena berkaitan dengan hati kita. Ya Allah, Bapak. Kemudian, ayolah Bapak Azakumullah. Amma bayanu jam'iha, فلأن العبد alaihi حقان حق لله عز وجل li لعباده dalam kehidupan kita ya Bapak Insyaallah kita ini punya dua hak yang mesti kita laksanakan yang pertama hak Allah yang berkaitan dengan Rob kita. Yang kemudian yang kedua hak hamba. Dan kedua-duanya tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan hidup kita, ayolah Bapak Allah, itu pasti kita melalaikan kedua hak ini. Ada waktu kita melalaikan dua hak ini. Hak Allah maupun hak hamba. Karenanya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala maka kita bisa menambal kelalaian kita dalam melaksanakan dua hak ini. Makanya butuh kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana hak Allah harus kita tunaikan yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hak hamba bagaimana kita bergaul dengan hamba. Berakhlak baik dengan mereka, membantu mereka, sopan santun kepada mereka. Ini hak hamba, hak Allah. Bagaimana kita beribadah kepada dengan benar, sesuai dengan contoh Nabi SAW. Dan ini semua tidak terwujud kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau orang yang bertakwa kepada Allah, maka dua hak ini akan jalan mulus, mulus. Karena dia tahu, ya, kalau seandainya saya melalaikan hak taala. Inilah hakikat ketak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan takwa dalam hatinya dia selalu melaksanakan perintah Allah, selalu menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan dia kerjakan, apa yang Allah larang dia jauhi. Makanya dua hak ini apa? Seiring sejalan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi qawlihi kunta tahqiqun hajatihi ila taqwa fis sirri wal alaniyah. Hadis tadi wasiat Nabi SAW kepada sahabat Mu'adz radhiyallahu an. Wahai Mu'adz, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Kata Syaikhul Islam ini apa? Kalimat dimanapun kamu berada itu menunjukkan apa? Menunjukkan kebutuhan seorang hamba dalam ketakwaan kepada Allah baik di saat sendiri maupun di saat ramai. Ya udah masuk waktu Isya, ya nanti insya Allah kita akan lanjutkan sebentar sedikit setelah Isya, kemudian ada tanya jawab insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.